فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا سمي يا بشير اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا آمين يا الله يا رب العالمين Apakah pertemuan ini disaksikan oleh Allah? Apakah Allah Mah menyaksikan pertemuan kita ini? Tolong dijawab. Yakin? Apakah setiap ucapan ini dicatat? Apakah di kiri kanan saya ada malaikat yang walaupun tak terlihat oleh mata tapi yakin ada apakah Allah subhanahu wa ta'ala tahu isi hati kita masing-masing menyaksikan setiap maksiat kita Allah tahu persoalan yang sedang dihadapi mudah-mudahan keyakinan itu tidak datang hanya waktu ditanya yang paling mahal dalam hidup ini adalah yakin Islam menjadi tahu iman menjadi percaya dan ihsan itu yakin makin yakin kepada Allah makin tinggi derajatnya Allah tahu isi hati wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan Allah berjanji ana 'inda dhanni abdi bi aku sesuai dengan prasangka hambaku jadi orang yang yakin Allah akan menolong dia ditolong orang yang yakin Allah akan mengurus urusannya. Dia tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah huwa Bakal dicukupi. Orang yang yakin Allah akan mengampuni, diampuni. Tapi orang yang ragu kepada Allah, dia menghapuskan amal-amalnya sendiri. Karena kalau ragu kepada yang maha jelas, berarti kurang iman minimal satu minimal yang pertama yakin bahwa hanya Allah yang menciptakan segala-galanya. Termasuk kita. Walaqad khalaqnal insan dan kami menciptakan manusia semuanya ciptaan Allah. Tidak ada di alam semesta ini kecuali pasti Allah yang menciptakan. Didesain oleh Allah, dirancang dengan sempurna dan diciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah. Apakah ada pencipta lagu? Jawab Tidak ada Kalau mencipta lagu dari tiada jadi ada Ini nadanya sudah ada Kata-katanya sudah ada Hurufnya sudah ada Jadi sebetulnya bukan mencipta lagu merangkai dari yang sudah ada. Jadi sebetulnya tidak ada hak cipta selain Allah menciptanya. Makanya buku-buku yang terbitan SMS Tauhid sekarang tidak ada tulisan hak cipta. Ya. Karena hak cipta adalah Allah. Kalau semua ciptaan Allah Adakah ciptaan Allah yang salah? Jawab Tidak Yang jelek Hah, Kenapa nggak ngejawab? Adakah ciptaan Allah yang jelek? Nah, yang merasa jelek tidak menjawab dia. <clears throat> Yang gagal ada? Yang cacat? Jawab, ada tidak? Tidak mungkin Allah yang maha sempurna melakukan tindakan yang tidak sempurna. Tapi itu ada yang tidak ada kakinya. Memangnya tidak ada kaki cacat. Cacat tuh versi kita yang tidak ngerti. Tapi itu malah nggak ada tangan, nggak ada kaki. Memangnya itu cacat. Itu kemahasempurnaan perhitungan kecermatan tindakan Allah pasti ada hitungannya tapi dia dihina orang penghinaan orang itulah yang menghabiskan dosa-dosanya sebentarlah hidup ini jauh lebih gawat dibuat cakep ganteng, cantik badannya bagus keujubnya deket kalau kurang bagus, mindernya yang dekat. Versi kita jelek itu. Versi Allah adalah semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sebaik-baik bentuk. Mancung, pesek itu versi kita. Makanya tidak usah ngarap-ngarap hidung yang lain. Jatahnya itu saja syukurnya. Udah lama kok. Beberapa puluh tahun aja gosong nanti habis dimakan belatung benar. Di Indonesia banyak wanita menggunakan pemutih kulit karena coklat. Di Eropa berjemur ingin coklat. terima aja apa yang ada ya syukuri nggak lama kok benar jangan ujub kalau merasa diciptakan bagus harus tobat jangan menggelincirkan orang lain jangan minder kalau merasa ada kekurangan versi kita minder itu kan sebetulnya bukan karena kekurangan yang ada minder itu karena kurang mensyukuri nikmat yang ada karena kekurangan itu pasti versi kita dan lebih sedikit daripada kelebihan. Contoh, jerawat pasti lebih kecil daripada kepalanya. Tapi banyak yang lebih sibuk memikirkan jerawat daripada mensyukuri kepalanya. Benar? Benar? Jangan dengki dengan wajah tubuh orang lain, bukan urusan kita. Itu cakep-cakep urusan Allah. Tidak boleh dengki dengan fisik orang lain. Dia sendiri tidak membuat dirinya sendiri. Orang yang dengki, orang yang kurang iman. Seorang yang beriman tidak ada kedengkian bagi keimanan bagi orang yang beriman lain. Tenang saja. Dan jangan jangan ujub Jangan ujub kalau bagus, jangan minder, jangan iri dengki, dan nggak usah pengen seperti orang lain <clears throat> sudah nggak usah dicat rambutnya jadi kayak jagung nanti ya <laughs> nggak usah malu udah terima dicat juga pas berbalik pasti orang Indonesia semua ciptaan Allah gajah babi Babi ciptaan Allah. Babi boro-boro menciptakan dirinya sendiri. Kucing, semut, nyamuk, semuanya ciptaan Allah. Jadi, kalau kita lihat apa-apa, hati kita harus kepada penciptanya. Enak. Seperti lihat begini, Masya Allah. Ini pasti semua bikinan Allah nih. Semua rambutan, maksudnya berambut berhenti di jidat ya Masya Allah hidungannya macam-macam dan saudara tidak ada satupun yang menciptakan diri sendiri benar makanya kalau lihat apa saja yang halal dilihat jangan sampai menggunakan kesempatan yang salah lihat oh ini ciptaan Allah takdirnya saya melihat tidak pakai baju untung kakinya empat <laughs> kerbau hadir sah itu dua itu zikir loh setiap melihat mata melihat makhluk hati melihat sang pencipta kita sering melihat boneka memuji pabriknya tapi melihat anak yang memainkan boneka tidak berhasil muji Allah lihat lukisan pemandangan kita puji pelukisnya tapi lihat pemandangan asli tidak berhasil memuji Allah padahal yang namanya ciptaan Allah bukan langit saja bukan yang jauh-jauh ini juga yang lagi bicara ciptaan Allah. Benar? Harusnya saudara lihat saya ingat kepada penciptanya. Dah. Dua. Kalau ingin jadi ahli zikir, yakini lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh milik Allah. Tidak ada pemilik langit bumi berikut isinya selain Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki. Karena milik Allah diurus semua oleh Allah. Beres. Mau patuh, mau tidak patuh, beres. Lady gagal, ciptaan siapa? Allah. Diurus oleh Allah. Hanya dia gerah dia jadi contoh seperti itu naudzubillah semuanya mau orang Yahudi orang Afrika Cina tidak ada kecuali semua ciptaan Allah tidak pesan lahir di mana benar makanya jangan minder semuanya sesuka Allah saja Yang kedua, semuanya milik Allah. Tidak ada yang lebih menjaga, merawat dengan sebaik-baiknya selain Dia Allah. Allah senantiasa dalam kesibukan mengurus makhluk-makhluknya. Jadi kita udah tidak menciptakan diri sendiri, kita pun tidak bisa ngurus diri. Mandi juga enggak jelas waktunya dan gak bersih. Coba kalau harus nyuci usus segala macam. Alhamdulillah beres nih tubuh ini. Siapa yang ngurus? Kan? Jawab siapa? Kalau kita ngurus gimana kalau kita lagi tidur? Ini sekali tidur. Kalau jantung harus kita yang ngurus, Kapan ngomongnya? Nafas, belum lagi kedip. Wah, repot. Belum lagi makan, punya, telan, harus cari sesokok. Waduh, repot. Repot. Kalau kita harus cari makan sendiri, kapan makannya? Mau makan nasi harus nanam dulu. Belum juga jadi mati, Mau minum cari mata air. Mau makan telur dadar harus cari ayam. Dan belum tentu hamil. Hamil juga harus repot ah. Belum pengen garam harus ngeringin laut. Kapan makannya? Beres. Benar? Nasi berasnya dari Thailand. Garam dari Madura. Asam ikan, ayam yang siapa, mensterilkan, yang ngebotolin, yang ngangkut, yang dibawa ke toko, yang beli ke toko, yang bawa, yang ngangetin siapa? Sejauh itu ngejar. Ini rezeki saya hadirin. Alhamdulillah. Hmm, belum waktunya panas. Gak apa-apa. Segalanya ada waktunya. Tidak boleh mengeluh ya. Tidak usah jengkel, tidak usah marah udah ya. Yakin Allah urus kita Ngaco aja kita diurus Bagaimana kalau kita jadi orang benar udah Penjahat saja diurus oleh Allah Dengan sifat ar-Rahmannya Bagaimana orang-orang yang yakin dan patuh padanya kalau dunia ini mah diurus semuanya. Milik Allah, Allah yang merus dan sesuka Allah aja mau diapain ya. Terserah Allah mau diapain. Kamu sakit? Sakitlah. Kenapa Allah kok bikin saya sakit? Tidak ada yang jelek perbuatan Allah itu. Pasti ada kebaikan di balik sakit. Siapa tahu dengan sakit ini kita jadi sadar nikmatnya sehat. Kan kita tuh tidak sadar dengan nikmat sehat sebelum sakit. Seperti kita jarang sekali mensyukuri punya pantat kecuali bisul, ya kan? Coba kalau bisul, Jarang duduk Alhamdulillah kecuali bisul ya. Jangan suudon kepada bisul. Tapi sakit ah. Sakit ciptaan Allah itu pasti penggugur dosa. Ada dosa yang tidak bisa digugurkan karena kurang tobat, ditolong lewat sakit. Jalani saja. Allah Maha suci dari perbuatan zolim Allah subhanahu wa ta'ala al-adil maha adil artinya menempatkan sesuatu selalu pada tempatnya Allah maha tahu keadaan kita lebih tahu daripada siapapun jua kalau Allah memberikan ujian cobaan untuk kita pasti sudah diukur pasti baik bagi orang yang beriman jangan ngatur Allah ya punya keinginan boleh, ikhtiar wajib, tapi ngatur Allah jangan. Allah sudah tahu persis apa yang terbaik bagi kita. Suka-suka Allah ya. Oh, saya ditakdirkan jadi tukang cukur. Iya, makanya rambut dipanjangin tuh karena Allah mau ngasih makan tukang cukur. Dengan rambut manjangin saja, tukang cukur makan. Tukang gunting cukur makan. Tukang sisir makan. Banyak sekali gara-gara rambutan. Benar? Dan Allah tahu karena harus dicukur, maka tidak dibuat saraf sakit pada rambut kita. Coba kalau setiap rambut itu ada saraf sakitnya. Waduh, pembantaian itu dan mengeluarkan darah tiap rambut saudara bisa membayangkan tempat tukang cukur seperti jaga Alhamdulillah setiap yang manjangin yang disuruh dipotong tidak dikasih sakit kuku tidak dikasih sakit maha sempurna semuanya benar makanya kalau saudara mau dicukur jangan berat ngeluarin uang keluarin aja wah sekarang mah dicukur 20 ribu eh, dicukur 15 ribu saya bayar 20 ribu nggak ada kembalian ya udah kegundulin aja dasar pelit nah semuanya milik Allah diri kita milik siapa orang lain milik semua dunia berikut isinya milik manusia cuman oh eh mm, mm, mm, mm. Dah. tidak dibawa kemana-mana dunia ini saya mati suatu saat pasti nggak bawa apapun daru tohid tidak dibawa rumah tidak dibawa kendaraan harta tidak lahir tidak bawa apa-apa mati tidak bawa apa-apa selain amal-amal kita. Makanya jangan silau lihat orang kaya, hmm, biasa aja. Namanya baik begitulah aja. Gak ada orang kaya asli itu gak ada, gak ada. cuma ngaku-ngaku saja. Megang tidak, lihat tidak. Saya punya tanah di Kalimantan 2000 hektar yakin dia nggak lihat paling sebentar punya uang 500 miliar emang pernah dikekepin hmm. punya emas dan permata pasti ditaruh di peti besi benar cuman ngaku-ngaku saja dan kalau kita yakin semua milik Allah harus siap Allah memindah-mindah sekarang uang dikasihin ke kita. Gajian, eh, gajian belum? Belum ya, karena saudara nggak jelas punya gaji atau tidak. Tapi nggak gajian. Kalau saudara gaji kecil, jangan kecil hati. Karena rezeki Allah tidak tergantung gaji. Kalau rezeki Allah tergantung gaji, yang gajinya kecil, pada mati dong. Yang gak jelas gajinya gini gimana? Ini kan wajah-wajah gak jelas. Kok hidup ya? Ustadz Fuad gajinya sedikit di sini ya. Tapi anak berapa sekarang? Tiga. Makin gak jelas aja. Ya. Allah yang selalu jelas menjamin rezeki hamba-hambanya. Kalau milik Allah sesuka Allah. Anak bukan milik kita bagi yang sudah punya anak. Ibu bapak sama sekali tidak pernah menciptakan anak. Menggambar anak pun gagal. Membuat sehelai rambut pun tak sanggup. Allah penciptanya. Dan milik Allah. Kita orang tua diuji, diberi amanah. Jadi saudara kalau ketemu dengan bos apapun dia juga milik Allah ya. Tiga segala sesuatu terjadi biiznillah dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tak ada yang terjadi. Satu apa? ciptaan Allah. Dua, milik Allah. Kalau milik Allah sesuka pemiliknya. Diangkat, diturunkan, diapain saja, kita terserah Allah. Dan pasti baik. Yang ketiga, tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah kecuali dengan izin Allah. Semua nikmat Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Semua musibah ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11. Tak ada satupun musibah yang menimpa yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, yakin kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk di hatinya. Pertemuan ini izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Pencurian izin Allah bukan? ragu-ragu. Terjadinya pencurian izin Allah bukan? pembunuhan bingung saudara wajahnya engkau izin gimana <clears throat> gini ya yang kita cari bukan izin Allah tapi ridho Allah setiap ridho Allah pasti izinnya tapi setiap izin Allah belum tentu Allah ridho contoh Allah mau menakdirkan dompet hilang. Itu bakal diatur tuh oleh Allah. Allah maha tahu siapa di antara makhluknya yang niat maling dan berprofesi maling. Tahu, tahu semuanya. Dan Allah juga maha tahu siapa yang akan diuji dengan hilang dompet. <clears throat> Pasti ketemu tuh. Walaupun si pencurinya datang dari misalkan si dari wilayah Cikemeh, Riut dan eh, dan yang bekal hilang dari geger kalong itu bekal ketemu. Nanti naik angkotnya bekal sama. Gak mungkin nyuri beda angkot, susah hadirin. Di angkotnya juga diatur posisinya deketan Ya kalau jauh rada susah. Bukan karena pengalaman tapi logika saja ya. Nanti diatur begini. Ini rada nyenglet dompet. Nggak ketukar karena kalau ketukar jadi dia yang maling nggak bisa harus dia yang maling. Terjadi izin Allah hilang dompet. Apa yang dilakukan? Nah, semua dapat catatan. Itu hilang dompet bukan berarti jelek. Pas lihat dompet, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, pasti ada hikmah. Astagfirullah. Sambil tanya, lihat yang ngambil tidak? Pada waktu itu terjadi, maaf ini sudah pernah diceritakan. Semua yang ada di angkot itu adalah makhluk Allah yang masing-masing ada malaikat pencatatnya. Ini dasar takdir si maling ini memang nggak dapat rezekinya, yang dapat ya dia dapat babak belur. Loncat dari angkot, terpleset, jatuh, maling. Ini ujian buat semua. Ada yang ngejar, pas ketangkep ada yang mukul, padahal dia nggak hilang dompet. Dicatat tidak ini? Dicatat. lagi jangan, eh, pergi aja. Allah lihat tidak yang ngejitak maling seenaknya? Lihat tidak? Hmm. Demi Allah dia akan dapat sesuatu. Ada yang pakai rokok, cos aja. Allah lihat siapa yang nyundut maling. Dan itu pergi aja. Ini ada hitungannya masing-masing. Ada juga yang diangkut yaitu yang pembela kebetulan itu. Dia sedang berdua dengan calonnya. Duhai calonku. Engkau saksikan ada maling. Engkau akan lihat bagaimana calon suamimu membela kebenaran. Terus saya ngomong hadirin. Maling sudah dibawa ke kantor polisi. Kata si calon istrinya, Mas, semalam saya sudah istiqoroh. Kalau baik tunjukkan kebaikannya, kalau jelek tunjukkan kejelekannya. Hari ini terbukti semua mas. Takdir adanya maling ini memperjelas bahwa mas itu tukang ngomong doang ya mas itu maling sudah lewat mas masih saya akan kejar kepadanya inilah hari terakhir pernikahan kita batal mas maling ada episodenya ini ada semua ada bagiannya masing-masing kebetulan ada SSG santri siap guna nggak apa-apa namanya ngarang ada ya. ini melihat terjadinya kezoliman langsung diamankan maling ini dijaga dibawa ke pos polisi dengan cara yang proporsional ada seorang bapak-bapak melihat santri guna yang begitu berani, tegas, tapi santun dan punya keberanian si bapak ini inilah menantu. Jadi maling itu bisa menghasilkan perjodohan, bisa menghasilkan perpisahan. Memang begitu hadirin. Satu takdir itu multi takdir. Tergantung kalau saja bisa melihat doanya mau tahu supaya bisa lihat ini Allah maftah lana hikmataka minta dibuka pintu itu. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Tiap orang milik Allah, dan tiap orang akan melihat sekecil apapun yang dia lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ Sekecil apapun dapat tuh. Kejadiannya satu tapi multi. Tiap orang bisa dapat. Polisi terserah polisinya. Kalau polisinya jujur baik dapat pahalanya. Kalau kurang baik dapat dosanya. Sama semuanya. Ada juga yang tidak bisa ngejar karena kakinya sakit. Keluar doanya. Ya Allah, beri hidayah maling ini. Jadikan pencurian ini menjadi jalan dia bertobat. Dia adalah hambamu ya Allah Orang tuanya mungkin sangat menginginkan anak yang soleh Gurunya sangat mengajari bagaimana dia soleh Wahai yang menggenggam Setiap kejadian membulak balik setiap hati Jadikan kejadian ini mengantarkan dirinya tobat Tobat nasuha Tidak memohon kepada Allah ampuni ya Allah bukakan hati boleh jadi maling inilah yang suatu saat akan menjadi orang yang bisa berubah bisa manfaat memangnya sekali maling akan terkunci hati belum tentu siapa tahu penjara membuat dirinya jadi makin dekat dengan Allah Allah a'lam tapi mudah bagi Allah Bismillah Bergabung Jin dan manusia Menginginkan sesuatu Tanpa izin Allah terjadi tidak Jawab Yang mantap Semua santri dan jamaah Akan menjodohkan seorang Santri ikhwan, santri akhwat Mau dijodohkan Semua patungan KUA sudah datang Menteri Agama mendukung. Tapi dalam rencana Allah bukan jodohnya. Jodoh tidak. Harus yakin ke sini. Ya. Tidak ada penentu selain Allah. Tugas kita bukan menentukan. Tugas kita adalah meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar ketentuan milik dia. Makanya jangan terpesona kepada janji. Akhwat, jikalau datang kepadamu seorang lelaki dengan berbagai puisi, duhai calonku, andai rembulan dapat kurai, ini jadi kayak lagu siapa tuh? ambilkan bulan kok nggak usah lebay begitu saya janji sehidup semati enggak jangan begitu wajar-wajar saja ya andai kata Allah menakdirkan jodoh insya Allah bakal jodoh kalau tidak semoga ikhtiar ini jadi amal soleh dan istiqoroh saja harus lebih kuat istiqorohnya daripada kuat meminta dia dijodohkan. Hah? Milih mana yang bagus? Maksa Allah atau menyerahkan ke Allah? Nah, saudara nggak berani. Saya mau menyerahkan ah, ke Allah tuh. Tapi takut Allah menyerahkan ke yang lain. Kira-kira Allah sudah tahu belum kita ketakutan itu? Tahu belum? Walaupun nggak ngomong Allah tahu. Ya Allah, saya pasrahkan kepadamu. Allah tahu hati. Jangan, jangan. Allah Maha tahu isi hati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah penghujung surat al-baqarah mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi tetap dihisab malaikat boleh jadi tidak tahu isi hati kita tapi Allah tahu yang sembunyi sekali ada terpendam tetap karena hati kita dalam kekuasaan Allah jadi nggak usah sekali lagi omongin ke Allah ya. Allah juga udah tahu sudah dalam takut. Serahkan. Ya Allah, engkau <laughs> juga udah tahu. Nggak usah ngomong gitu. Makin berjuang menekan zero, memasrahkan total ke Allah. Yang terbaik. Kalaupun takdir yang bukan jodoh saudara, asalnya kan cinta tapi sudah dipasrahkan ke Allah dan Allah akan menjodohkan dengan yang lain saudara nggak dibuat luka hatinya karena hati ini mau gembira sedih dalam kekuasaan Allah nggak ada patah hati dibuat lega saja oh ya saya terima ya Allah langsung <laughs> dihipot kalau Allah huwallazi anzala sakinah turun diturunkan sakinah ridho. Masya Allah. Ini hati Emang hati terserah kita? Enggak. Saya tidak mungkin tanpa dia. Mungkin. Apa sih yang nggak mungkin? bagi Allah innama amruhu arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun Makanya kalau udah pasrahkan ke Allah Pasti baik Tidak akan tertipu Orang yang istiqoroh Tidak akan Merugi orang yang Jelas? Jangan suka ngotot ke Allah dengan keinginan kita. Kalau mau ngotot, ngotot dengan apa yang Allah sukai untuk kita. Ini rada berat bagi yang terlalu cinta dunia berat. Mau kuliah itu bukan masalah uang. Kuliah itu masalah Allah izinkan atau tidak. Kalau Allah takdirkan saudara mau kuliah, itu uangnya ada aja. Saya baca Novi dari Saudara pernah dengar ini? Saya hanya baca dari BBM. Beliau bukan dari keluarga yang kaya raya, bahkan terbatas. Tapi mendapatkan nilai terbaik yang saya baca begitu sehingga perguruan tinggi berbutan memberikan beasiswa amalannya tahajud tiap malam senang bersedekah dengan uang bekalnya walaupun memilih jalan kaki karena uangnya disedekahkan hari-harinya gemar membantu ibu bapaknya dan belajarnya sesudah tahajud ibu bapaknya ikut sama-sama ahli tahajud dan menemani anaknya. Ah, gampang bagi Allah mencerdaskan tiap kotak, kotak ini milik dia, benar? Orang ahli maksiat aja yang dibikin cerdas. Ahli tahajud, tapi saya tahajud terus ah. Kok di kelas ranking 10? Kalau sekelas ranking 1 semua susah ngitung ya. Kan? ranking satu belum tentu baik bagi kita kalau iman kita tidak kuat Pelajar teladan ujung <laughs> ibu tobat bu tanpa doa ibu ternyata saya bisa teladan ujung nggak apa-apa ranking sepuluh yang paling penting soleh dan pinter ya ranking 10 dari juara dunia kan baik daripada ranking 2 dari sekolah yang mubah yang keberapa jangan terikat kepada janji siapa ya kecuali janji Allah boleh kita dengar janji, boleh kita tuntut orang menunaikan janji, tapi tidak ada yang bisa terjadi kecuali izin Allah. Mau bahagia saudara? Mau bahagia tidak? Mau jadi kekasih Allah? Jangan pernah berharap dari makhluk untuk diri kita. Percuma. Tadi sore sudah dibahas. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sama, ini tidak ada daya, ini tidak ada daya, itu tidak ada daya tanpa dikuatkan Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada yang tidak ada daya, ya rugi. Harusnya bersandar kepada yang menguasai segala-galanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau kita berharap, berharap dilihat, berharap dipuji, berharap dihargai, berharap diterima kasihi, berharap dihormati, berharap dibalas budihi, berharap disayangi, berharap dicintai, itu berarti akan makin gelisah hati dan makin sering sakit hati. Lepaskan, gak usah ngarep-ngarep, lakukan aja yang terbaik. Kalaupun memang satu saat kita harus minta tolong, misalkan di bawah itu, pilihannya, saya anak itu pilihan ya kan? Karena sedang ngaji begini, tolong, punten, minta air hangat. Mulut bisa, tapi hati, ya Allah, engkau yang menggerakkan setiap makhluk. Pas datang, ah, maaf airnya belum beli sudah tidak usah jika tuh cai cai usah belum tenang saja tinggal keluarkan nih beli pes. toko tutup alhamdulillah sok sebentar habis dan gak akan mati kehausan malam ini aja kita nggak dapat rezeki air tapi kita rezeki sudah minta ke Allah sudah sedekah benar nggak ada ruginya. Ya kan? Jangan, jangan sadar ke Jangan memberi agar orang balas budi. Terima kasih aja lupakan. Jangan minta apapun sebisa-bisanya. Hati juga jangan. Lempeng aja. Keondangan. Nggak usah kebidik. Dari jauh. Kita tinggal tidur dari opatan orang tuh kebagian ah belum juga dapat pasrah pasrah ya Allah pasrah ayam tinggal tiga saya orang keempat cuma Allah we eh, Allah juga sudah tahu saya lapar ah ya nggak usah gitu-gitu amat sok teman sok nanti kata yang ketiga teh saya tuh nggak hobi ayam hanya senangnya buat kamu aja ya. gampang betul saya nggak senang makan ayam nih tapi adik saya senang saya bawa ya, ya. kalau malam itu nggak kebagian ayam nggak apa-apa dunia mah aman-aman aja ya kan benar ah, ingat kemarin di di Belanda karena di sana bukannya jam 10 sahur jam tiga, subuh jam tiga, acara buka bersama sesudah sholat maghrib antrian panjang karena diperkirakan bekal lama pulang ke rumah rumah jauh istirahat dulu dan bangun jam empat ada, jadi buka tidak sahur tidak dan masih hidup ya beres-beres saja -beres dah Allah mengakan jahil atau kehambanya Jangan suka ribet kalau ada yang gini-gini, jalanin aja, ya. Halo? Enak kan? Tidak ada kemuliaan yang sejati kecuali bagi orang yang tidak berharap dari makhluk. Enak. Tenang. Dan Allah tahu ini si hamba dia tidak berharap dari siapapun selain berharap dariku, Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh. Kita enggak berharap ke makhluk, Allah tahu keperluan kita. Lebih tahu daripada kita sendiri. Dan gampang bagi Allah mencukupinya. Sangat gampang. Karena selama ini juga Allah yang cukupin. Benar? Ayo berhenti minta-minta ya. Ada pengemis di sini. Kalau saudara jadi apapun jangan minta-minta. Minta tolong tuh seminimal mungkin. Kalau ada pembagian kue, diam, tenang. Gak usah digana. Oh, tenang. Itu lirikan mata mengandung makna. Tenang saja Alam alamnya. Enak hadirin. Di rumah juga begitu, sekuat tenaga jangan banyak. E, maaf ya, bagi saudara yang dibesarkan di rumah ada pembantu kalau tidak hati-hati semakin sering dilayani semakin kurang kepekaan hati apalagi kalau yang terbiasa nyuruh ambilin kerudung tolong ambilin kaos kaki setrikain itu ini ngomong begini dia belum tahu susahnya nyuci kerudung belum tahu susahnya nyuci sepatu cenderung ngegampangin karena dia cuma tinggal ngomong itu rada susah tuh hati menjadi marifat Nanti gampang jengkel, cepet dong, cepat. Ini sebentar lagi sekolah, saya telat nih. Itu udah nggak ada lagi kepekaan hati, meraba, susahnya, capeknya orang. Rasulullah SAW jahit sendiri, nyapu sendiri. Ayo, mulai sekarang. Habis makan, cuci sendiri. Kalau saudara sudah berkeluarga, enggak usah ngarap-ngarap. Bikinin air minum, udah bikin sendiri. dan harus siap kalau perubahan mendadak seperti ini direspon kurang cocok dengan harapan ya pernah ingat cerita dulu bapak-bapak yang ingin ngasih contoh keluarganya bangun jam 3 langsung tahajud niatnya memberi contoh udah tahajud nimba nimba masak air nanak nasi ngepel beres-beres istrinya lihat budak si bapak teh cager ayeuna begitu, dianggap sembuh tenang lah namanya berubah baru sehari harus istiqomah itu cobaan dari Allah kalau berubah karena makhluk pasti nggak istiqomah siapapun yang berubah karena ingin penilaian makhluk pasti berhenti itu perubahannya yang keberapa sekarang? Empat. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali. Cuman kembalinya ada yang direbus, dibakar, ada yang kembali ke Allah berjumpa dengan Allah dengan jamuan yang tak terbayangkan oleh pikiran kita sekarang wa ilaihi turja'un umur sebelum kita pulang ke akhirat ke Allah di dunia juga kalau kita kembalikan ke Allah urusan jadi beres nih masih ingat pengajian malam Jumat lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua urusannya sempurna beres setiap patah katanya sempurna tahu saudara apa doanya Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith Wa aslih li sya'ni kullahu Wa la takilni Ila nafsi tarfata ain Itu Ya Allah Wahai yang maha hidup Yang mengurusi terus menerus semua makhluknya Kalau di dalam surat Ar-Rahman itu bagaimana Ustaz? yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n ayat 29 semuanya meminta kepada Allah yang di langit, di langit dan di bumi dan dia Allah senantiasa dalam kesibukan mengurus hamba-hambanya sibuknya bukan sibuk seperti kita yang capek mengeluh Allah angkat derajat, Allah turunkan, Allah gembirakan, Allah sedihkan, Allah sambungkan, Allah putuskan, Allah hidupkan, sakitkan semua, semua makhluk Allah yang urus setiap saat. Nyamuk nikah, beranak, telur, ramai semua, beres. Kembalikan kepada dia seperti yang dilakukan Rasul. Dirahmatika dengan rahmatmu astaghith tolong saya ya Allah wa aslihi sya'ni kullahu perbaiki semua urusan saya wala takirni ila nafsi tarfata ainin dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata ini rahasianya kita menderita karena dikekepin sendiri itu masalah. ah, ana naon. Sedih normal, tapi sedih berlarut-larut abnormal. Pasrahin ke Allah. Ya Allah, saya enggak nyangka. Emangnya seluruh disangkal itu kayak udah nyangka. Nyebut ya, enggak tuh nyangka pasrahkan engkau hidup mana ada episode-episodenya ada jadwalnya yang penting dalam hidup ini bukan kejadian yang cocok dengan keinginan kita yang penting dalam hidup ini kita jadi dekat dengan Allah itu terserahlah mau diapain aja hidup ini sebentar Dilihat dari depan begini maaf ya. Ini jelas nih. Wajah-wajah bakal meninggal. Benar? Kalau lahir kita berurutan, kalau mati gak jelas urutannya. Ada kemungkinan pulang dari sini ada yang wafat. Dan itu bukan masalah. Yang penting husnul khotimah. Nanti kita akan doa khusus Mumpung ingat ini ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat berpulang ke rahmatullah salah seorang anggota keluarga kami. Adinda tercinta Siti Sa'adah. Yang akrab dipanggil Tia di usia 21 tahun. Hari Kamis 24 Mei 2012. Ba'da Maghrib jam 18.40 karena kecelakaan di perjalanan menuju Darut Tauhid untuk mengikuti pengajian rutin malam Jumat Ma'rifatullah. Sejak dua tahun yang lalu almarhumah sudah rutin pada hari Kamis sepulang kerja minta izin kepada orang tua untuk tidak langsung pulang ke rumah melainkan ke Darut Tauhid untuk mengikuti pengajian Ma'rifatullah. Jika berhalangan hadir, almarhumah selalu mendengarkan via radio ini perjalanan ke sini jelas dalilnya. Perjalanan mencari ilmu adalah perjalanan menuju surga. Wafat seperti itu bukanlah petaka. Semoga Allah menjadikan beliau husnul khatimah. Allah laha, warhamha, wa'afi, wa'fuanha. Al-Fatihah. Duhai Allah yang maha menatap Tia ini milikmu Engkau yang menciptakannya Engkau yang mengurusnya setiap saat Engkau yang menggenggam lahir batinnya Engkau tahu setiap langkahnya Engkau tahu niat yang ada di hatinya Engkau maha kuasa atas segalanya ya Allah Jadikan husnul khotimah akhir-akhir terima semua kebaikan jadikan kau hapus semua dosa-dosanya lapangkan kuburnya ya Allah lapangkan kuburnya ya Allah berikan tempat yang nyaman di kuburnya di alam barzah ringankan hisapnya ya Allah jadikan menjadi hamba yang kau pilih berjumpa denganmu menatap wajahmu ya Allah Jadikan cahaya keberkahan bagi orang tuanya, Ya Allah. Bagi sahabat-sahabatnya. Allahumma afta'alana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wa ikram. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah hadirin Dan kita harus siap Maka Supaya kita bisa menikmati episode apapun kita harus punya cita-cita yang tinggi yaitu cita-cita sebaik-baik cita-cita adalah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita penggenggam pencipta alam semesta ini dunia sebentar sajalah apapun yang terjadi kalau kita lihat pahalanya pasti nggak akan sakit Rasulullah pun pernah mengisyaratkan kalau saja orang bisa mengetahui maaf kalau redaksinya kurang pas kalau saja seseorang bisa mengetahui apa yang Allah janjikan Allah berikan ganjaran lewat berbagai kepahitan di dunia pasti tidak pahit lagi kalau kita tahu senangnya jadi orang yang dicintai Allah udah tidak ada apa-apanya lah keluar uang berapapun. Saudara berani bayar berapa untuk mendapat cinta itu tuh si dia yang kau sukai. Saudara sampai nganjuk jual jaket, jual sepatu demi dia yang dalam rencana Allah adalah jodoh teman saudara. Harusnya meraih cinta Allah habis-habisan. Kalau harus nggak tidur malam, kau usah tidur. Berapa banyak yang begadang karena bbm sama pacarnya, ya kan? Kenapa dengan Allah kita nggak kuat tahajud? Berapa banyak orang yang sibuk baca SMS, kenapa baca Quran nggak kuat? Makin tujuannya Allah, makin tujuannya akhirat, makin ringan ngadepin hidup ini. Makin tujuannya makhluk, makin tujuannya duniawi, makin tujuannya penilaian orang, makin tujuannya cinta kasih makhluk, makin berat hidup ini. Jelas? Makanya orang-orang yang menderita di dunia tuh biasanya para pecinta dunia, para pemuja nafsu. Kalau para pecinta akhirat mah nggak ada yang berat. Hidup cuman sebentar kok. Apalagi model saya ini udah usia 50 tahun Udah berapa lama lagi sisanya? Sudah jangan memponis begitu ya. Kalau 63 tinggal 13. Kalau 53 tinggal 3 tahun. Kalau 50 tahun 3 bulan berarti kemarin matinya ya. Harus siap nih. Gak mau gagal hidup cuma sekali pulangnya nggak selamat cilaka saum kenapa saum berat pasti mikirnya makanan mikirnya bakakak hayam sate karedok dorok dok coba pikirin tentang bagaimana orang saum dapat pahala nggak ada bandingannya sepanjang sahur jadi perisai. Orang yang sahur mustajab doanya cuma berapa jam, ya kan? Tahajud. Coba, kenapa berat? Emang di Isa sini legit. Tapi bagi yang tahu ahli tahajud itu orang spesial yang dijamu oleh Allah spesial. Dosa diampuni, derajat diangkat, doa-doanya diijabah, hati dikuatkan. Kuat itu tahajud ya. Nonton sepak bola aja kuat, yang gak ada hubungan sama sekali ya kan? Apa hubungan kita dengan Messi? Saya juga baru tahu hadirin. Ini kepikiran Ronaldo, siapa lagi? Siapa lagi? Menjalis? No, apa ya. Bukan tidak, bukan haram nonton sepak bola. Tapi kalau sepak bola begitu khusus dilihat, yang gak jelas pahalanya dan gak ngepek sama sekali bagi pemain sepak bola. Korowo, korowo malam-malam jam 2. Tidak ada efek sama sekali. Tetap, eh, bolanya kan Coba kalau tahajud, aduh, bangun jam 2 bersih bersih Kalau mau tahajud tuh usahakan dandana atau yang rada bagus ya Jangan pakai sarung lewet, kaos lewet. ah. Oh. Jadi sambil begitu Hafidhuku terterak. Saudara juga nggak berani lah ngadep gubernur. Wah gubernur yang mana nih emang itu? Kalau bisa mandi dulu bagus segar. Pakai harum-haruman. Gelar sajadah yang bagus. Jangan pakai kaki tokel-tokel. Sing rapi Coba nanti malam ya. Aduh saya suka nggak kuat. Bukan nggak kuat, nggak kuat tekad. Eh, Dan kekuatan mah datangnya bukan dari kita. Kekuatan tuh datang dari Allah. Diberikan kepada yang kuat tekadnya. Seperti yang saum hari ini, itu yang kuat tekad saja. Nah yang nggak kuat mah dari tadi jam 10 ada alun itu. Saya mah nggak sempat sahur. Coba kalau tekadnya kuat sampai tuh. Dah Allah yang nguatin. Kita hanya sampai jam 6. Di sana Eropa 18 jam tuh. Kalau kuat tekadnya, apa saudara pernah dengar telah wafat kaum muslimin di Eropa karena saum kelamaan? Gak ada cerita tuh. Benar? Benar? Tidak ada satupun tuh telah bergelimpangan kaum muslimin muslimah di daerah Brussel, Frankfurt karena mereka saum satu bulan <laughs> nggak ada gak mungkin Allah yang bikin cuaca Allah yang bikin musim Allah yang nyuruh saum Allah yang menguasai tubuh Allah pemilik kekuatan Anal kuwata lillahi jami'a sesungguhnya kekuatan itu milik Allah seluruh Masya Allah. Semangat. Ayo. Balikin semua urusan ke Allah. Bayar dengan kepatuhan ke Allah. Jangan takut. Hadapin urusan apapun, jangan takut. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Wa ilaihi jangan umur takutlah kita nggak patuh ke Allah nggak yakin nggak istiqomah itu masalahnya jalanin aja nih ada rahasianya syukuri dan jalani nah lebih banyak yang harus kita syukuri daripada melankoli sedih cengeng gak ada lah kekar aja kalau syukur malah ditambah nikmatnya lebih ya. wajahnya. Kenapa kalau nggak lihat wajah, kalau lihat jerawat? Syukuri. jerawatnya lima. Gede mana? Dengan kepala. Kita mau lebih sibuk eh, turunin kacamata. apa? ah orang-orang tuh jerawat kamu jerawatan ya udah nggak apa-apa udah nggak remuk atau hidup kita ya kan apakah langsung masuk neraka tidak kan coba apa efek terbesar disebut jerawatan nggak ada efek apa-apa ya kan kamu jerawatan pemanis itu aja beres syukuri jalani dengan senang hati dalam mujahadah itu ya capek senang kenapa capek senang ini kan pada pulang jauh sini senang ya ah enak pengajian deh kacinta balik kaci parah ya ah jauh ya bahasa ya, saya angkot ya. ah ini mah belum pulang udah sengsara sing sukacita hadirin lapar tuh sih suka cita ya asik jangan suka nanya berapa menit lagi nih adan itu ciri-ciri nggak suka cita orang saum suka cita mah nggak pusingkan Ada, nggak pasti ada waktunya yang dia cemaskan detik demi detik dalam saum tidak jadi takarub ke Allah menjelang maghrib tuh sedih karena makin dikit waktu mustajabnya ya kan Menjelang subuh tuh sedih. Karena jamuan seperti malam terakhirnya habis. Begitu sukacita. Sakit hadapi dengan sukacita. Ah, tapi jadi pisan ah. ah Alhamdulillah, sok ya Allah. umma Allah, ah. astagfirullah gitu. Jangan, aduh Gusti, mereka itu gitu teuing jangan. Sing sukacita. Dah pasti baik atau Masa Allah ngejahilin kita ya Kita ngaco aja diurus ya. Kalau Allah sebelum ke kita mah udah musnah. Betul? Eh, betul? Ini yang ceramah ini udah jadi arang remuk. Disamber petir kalau hitung-hitungan. Hanya kemurahan Allah aja. Masih itu diberi kesempatan nebus hal-hal yang salah dulu. Masya Allah. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tiba Dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan kamu dustakan? Syukuri episode apapun, ya. Syukuri, udah sampai tahapan manapun syukuri. Kayak naik gunung, sampai satu tahap alhamdulillah dugi kada nuhun sambil jalani, ya. Jangan ngerasulah ah, ya teh gunung teh jangkung pisan. Salah gunung juga kita ya orang mah hanya akal naik gunung teh lah baru rapi ransel segala apa maunya kayak gitu ya syukuri jalani nanti naik naik naik apalagi kalau syukur kan dijamin oleh Allah la in syakartum la azidannakum saran saya mah daripada banyak keinginan mending banyak bersyukur kalau keinginan itu belum tentu mendatangkan karunia kalau bersyukur pasti mendatangkan karunia, benar? Daripada saudara pengen rumah yang belum ada, lebih baik syukuri kontrakan yang ada. Itu benar. Daripada saudara ingin sesuatu yang belum ada, lebih baik syukuri yang ada. Kalau udah tahu kok saudara mau, ya nggak? Kontrakan dua kali dua di rumah kontrakan itu suami, istri, anak empat kemudian mertua ikut kan Allah udah tahu ini pas sedek-sedek ya tapi syukur syukur nanti ada jalan ada jalannya dan semua rumah juga milik Allah benar Allah Allah Allah jangan kebanyakan mikir orang lah kalaupun mikir orang bentar aja balikin ke Allah ya jangan kebanyakan memanjakan perasaan sedih jangan larut balikin ke Allah nggak selesai dengan sedih betul ulangkan ke Allah nanti Allah yang menghibur hati kita terima kasih teman-teman cukup sudah cukup ya jangan nyebut belum jadi teman-teman sekalian, kajian kita malam Jumat ini dirilai di radio dan saling sapa juga. Ini seluruh dunia dengan takdir Allah bisa merilainya. Teman-teman kita di luar negeri juga ini menyimak live. Ada aja jalannya. Ada teman namanya Bang Yan, takdirnya punya anak pinter kalau SMP. Bisa mendesain saling sapa Akibatnya ini seperti ini ada jalannya. Kemudian ada juga MKFM itu titipan Allah juga. Ada radio streamingnya sekarang di BlackBerry, di Android, di FC semuanya pasti Allah yang mendesain Ya. Pusing kalau saudara diurus sendiri benar. Tapi kalau Allah ngejalanin ada aja jalan. Berita gembira dari Eko Pesantren. Di sana kan kesulitan air. Hasil foto itu nggak ada sumber airnya, kecuali harus beli e, mata air, kemudian pakai pipa, kurang lebih 900 juta rupiah. Terkumpul dana patungan dari beberapa yang tertarik ini 80 juta rupiah jadi kurang hanya tinggal 1820. Allah tahu nggak? Nah, izin Allah ada seorang ulama, semoga Allah mencintai beliau yang terus doa. Coba di sana di kali ketinggalan mata bornya di dalam di batu gali lagi Alhamdulillah sekarang sudah mengeluarkan air 1200 liter per jam. Keluar tuh air di tempat yang menurut foto itu tidak ada mata air. Ya, itu dah Allah yang punya langit dan bumi. Apa sih hebatnya foto? Ya. Nah, tapi saya percaya boleh jadi ini takdir dirubah oleh Allah dari enggak ada ayat jadi ada karena doa. Bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Para kekasih Allah itu kalau minta diberi, kalau berlindung dilindungi. Saudara sudah tahu ciri-ciri kekasih Allah yang paling gampang. Siapa tahu nanti saudara ketemu di kampus, di pasar, di jalan. Karena kekasih Allah tidak harus pakai sorban sederhana kalau menurut Rasulullah SAW yang saya baca dalam hadisnya. Nah, ini bah, ada yang kamar tiga. Saya tidak bawakan nanti saya maaf. Tapi sederhananya begini, kalau kita jumpa dengan beliau, pasti hati kita jadi ingat ke Allah. Itu cirinya. Ngobrol apapun kalau ketemu hati kita nambah percaya nambah yakin ke Allah siapapun dia kalau ketemu kalau ikhwan ketemu akhwat yang pas ketemu dia ingat Allah aja minta supaya jadi jodoh benar dan sebaliknya ya karena para kekasih Allah itu tidak ada di hatinya selain Allah penuh Allah jadi bicaranya, pikirannya hanya Allah. Dan ini menjadi jalan orang-orang jadi kenal, jadi yakin ke Allah. Itulah dalam teori. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Kalau saya doa ke Allah, salah satu doanya adalah minta guru para kekasih Dan saya bersyukur diberi guru yang bisa membimbing tambah yakin kepada Allah jam enam tahun mudah-mudahan saya dapat mendapatkan manfaatnya dan pahalanya melimpah kepada guru-guru kami amin terima kasih akhirnya, malam Jumat yang akan datang insya Allah ya. saya berangkat ke Taman Suci 26 ya. jadi masih ada waktu kalaupun alam ada akan lebih banyak lagi siapa tahu Allah menggerakkan yang lebih dalam lagi jangan terpaku ke seseorang karena ilmu Allah luas lewat siapa ya terima kasih informasi tadi sebentar saya di bawah ada buku SMS tauhid. Yang gratis ada. Kalau saudara ingin dapat buku gratis ada, mau bayar ada. Jadi tergantung tingkat kedua keduafaan saudara. Oh. Ah kalau mau gratis gratis aja lah, nggak usah ngomong duafa ya nggak. Kamu kan jadi tertekan. Baik. Eh, teman-teman kalau mau bantu tolong sebarkan SMS tauhid ini kepada siapapun ya. Sekarang jumlahnya sudah mendekati setengah juta. Ada ujiannya SMS tauhid. Mulai 1 Juni tidak bisa SMS gratis lintas operator. Saudara sudah tahu efeknya bagi kami kan selama ini kita beli kita sebarkan ya. Sekarang aturan baru tidak bisa Telkomsel ke Indosat semua tidak bisa. Nah, jadi perlu perjuangan sedikit. Tapi ya Allah pasti ngeberesin. Udah Terbukti masih terkirim kan? Ya alhamdulillah. Jadi sekarang harus masing-masing operator begitu. Jadi kalau saudara belum mendapatkan itu sedang diolah ya. Amanah AA sampaikan ke yang lain supaya makin banyak yang mendapat manfaat. Yang kedua, kalau mau ikut membantu pembiayaannya, belilah bukunya. Kalau nggak salah infaknya 5000 ya. Itu pun dipakai untuk membiayai. Atau saudara beli 100 buku dan bagikan gitu lah ya. Ada seorang yang dia sekali beli 25 juta rupiah. Sekali beli itu. Lalu disimpan di toko-tokonya gratis setiap orang boleh ngambil kalau teman-teman nanti lewat tol Jakarta Bandung itu ada toko-toko oleh-oleh nah, di sana saudara boleh ambil gratis bukan kue-kuenya buku ya maaf auranya beda dengan oleh-oleh eta eh, kan nomor watak kita fakirnya tuh awet ya Terima kasih sahabat yang baik. Informasi Jakarta sedang membangun masjid Darut Tauhid. Ada tanah yang kita nyewa asalnya satu kamar, tersewa semua kamar, akhirnya tidak usah disewa oleh punya tanah, akhirnya diwakafkan. Sudah diwakafkan dikasih uang 3,4 miliar tanahnya sendiri sekitar 800 kalau kali 10 juta ya mungkin 8 miliar karena Allah membolak balik kamu mau membangun DPO kirap cicis ya uangnya cuma ada 300 juta padahal membangunnya harus 1 miliar eh tiba-tiba datang dari bank syariah kami mau nyewa di sini 5 tahun Ya menyewa bagaimana bangunan yang belum ada. Kalau diperbayar gitu aja dulu shock ya terima. Iya, gitu ya. Enak kalau diurus oleh Allah ya kan. Nah saudara jangan pengen duitnya. Bagaimana mujahadahnya itu. Jangan suka pengen ujungnya ya. Pengen menikmati mujahadah. Terima kasih kawan-kawan. Kita wakaf ya.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 الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله برحمتك أستنج وأسلي لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah maha menata Maha menyaksikan setiap saat tidak ada yang luput Allah tahu persis Kita sering melupakannya Allah juga melihat Banyak nikmat yang dia karuniakan Kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya Yang harusnya nikmat kita gunakan untuk mendekat Allah tahu bagaimana lirikan mata kita. Allah tahu apa yang ada dalam benak pikiran. Allah tahu siapa yang mendekati zina. Allah melihat siapa yang berbuat maksiat yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Allah juga maha tahu siapa yang berulang-ulang berbuat dosa. Padahal dia tahu itu dosa. Tapi ya Allah Maha Baik. Bukankah kita dikumpulkan di sini pun hanya karena kemurahan Allah yang menyehatkan tubuh kita Melintaskan niat di hati kita Menyediakan kendaraan sehingga mudah berkumpul, Allah yang membasuh air wudhu Dan setiap tetesan air wudhu menggugurkan dosa-dosa Allah menuntun kita bisa bersujud Allah membekali kita dengan uang agar bisa sedekah semuanya hanya kemurahan Allah hadirin hari berganti hari berarti semakin dekat dengan saat kepulangan kita akan datang satu saat malaikat maut menjemput kita bila saat ajal datang kita tidak bisa menghindar walaupun sesaat mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita kita sudah benar-benar siap dosa sudah diampuni kepada orang tua kita sudah benar-benar berusaha berbakti Hutang sudah dilunasi. Mudah-mudahan tubuh ini sudah bersih dari daging haram, makanan haram. Mudah-mudahan saat nyawa kita lepas dari jasad ini, lisan kita diizinkan menyebut nama Allah. Mudah-mudahan kalau tubuh ini sudah kaku ada orang-orang yang ikhlas yang mengurus jenazah itu dibersihkan dikafani dengan kafan yang halal semoga Allah mengizinkan banyak orang yang menyolatkan jenazah kita kalau tubuh ini sudah kaku kalau tubuh kita sudah membeku kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Memang kita sudah mati. Tidak ada lagi tahajud. Tidak ada lagi nikmatnya sujud. Tidak lagi bisa berlama-lama berdua dengan Allah. Kalau sudah mati Mata tidak lagi bisa menikmati Al-Quran Mulut kita tidak lagi bisa menyebut nama Allah Kalau sudah mati Tangan ini tidak lagi bisa menolong orang Kalau sudah dibungkus kapan Kaki ini tidak akan lagi melangkah ketika ke masjid seperti itu Mudah-mudahan sisa umur ini benar-benar kita nikmati dekat dengan Allah. Mudah-mudahan nanti di kita dimakamkan di tempat yang ada orang-orang solehnya. Kalau sudah dimiringkan ke kiblat, diliang lahat sendiri tanah mulai menimbun tubuh kita sendiri saja. Ketika nisan dipasang atas nama kita satu persatu orang yang kita kasihi pasti pulang ke rumah masing-masing. tinggal kita sendirian ya. Kita harus siap Berbahagialah yang selalu berbekal untuk kuburnya. Hati-hatilah yang hidupnya penuh maksiat. Demi Allah pasti akan kembali kepada kuburnya. Ya Allah, Ya Hayu, Ya Qayyum. Ya Dal wa wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka imanan kamil ويقينا صادقا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت يا الله اللهم إنا نسأل توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله اللهم هون علينا إن سخرة الموت كل زد بالمنان والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر يا الله ونعوذ بك من فتنة النار دعاء يا maha menata berusupak diri diriku dosa yang telah kandung yang sebut sembunyi sengaja yang tidak sengaja terutama dosa yang berulang-ulang Allah maghfir lana wali dina warhamhum kama rabbahuna sikfar wahai Allah yang maha menatap Sayangi ibu bapa kami ya Allah Ampuni semua dosa-dosa Selamat datang Berkati sisa usianya Jadikan husnul khotimah akhir hayat Lapangkan kuburnya ya Allah dan Islam jadikan lagi saudaraku maka yang maha baik selamatkan orang tua bagi dunia akhirat Ya Allah ampuni guru-guru kami ya aku Ulama, anak kekasih Melihat Allah Bertahi Ya Allah kami di sorga Ya Allah ya ya Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Kami hanya abangmu yang kotor yang lemah, yang bodoh, yang tidak punya apa-apa. Engkau Tuhan kami penggenggam semesta yang maha baik, maha kaya, maha menolong, maha mengabulkan doa yang mujib. Wahai Allah yang maha dekat, kabulkan siapapun yang munajat ini ya dimanapun ya Allah. Amin. Ya. Hadirin bagian masih ingin doa. Wahuwa ma'akum ainama kuntum Dan dia bersamamu Doalah hadirin Jangan ragu-ragu sama sekali Allah maha dekat Maha mendengar Maha baik Walaupun semerubah takdir apapun Amin ya bisa menjadi jalan berubahnya takdir يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير Ya Allah kuatkan iman yang masih goyah bukakan pintu kemudahan yang Fatah bagi semua urusan yang masalah ya Raja bukakan pintu rezeki yang hanya yang halal yang berkah tutup semua pintu yang haram bagi kami ya Allah Ya Allah sehatkan yang sedang sakit Ya Syaf Sembuhkan dari penyakit lahir wal batin Ya Allah berikan kepada kami pendamping Yang membuat kami bisa mencintaimu di atas segalanya Karuniakan kepada kami keluarga para pecintamu ya Allah Titipkan kepada kami keturunan yang sangat mencintai dan merindukanmu ya Allah Ya Allah ya Hayu ya Qayyum Jadikan sisa umur ini Benar-benar hanya untukmu ya Allah Sudah terlalu lama kami melupakan Mulia takdirmu Kami mohon Umur yang tersisa ini penuhi hati ini oleh